terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya syirik itu terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Dan kita telah menyebutkan jenis-jenis daripada syirik besar dan juga barakallahu fikum definisi daripada syirik besar yaitu syirik yang mengeluarkan dari Islam pelakunya jika meninggal dunia maka dia akan kekal di dalam api neraka. enam Barakallahu fikum. Syirik besar adalah mengambil tandingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Maka pelakunya adalah menjadi kafir keluar dari Islam dan dia akan kekal di dalam api neraka wal billah. Nah, dari jenis-jenis syirik besar ini kita telah menyebutkan empat kurang lebih, yaitu syirik dalam doa, berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan ini dalil-dalil di dalam Al-Quran sangat banyak. Demikian pula hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian syirik yang kedua adalah syirik di dalam al-qasad yaitu syirik dalam niat dan tujuan. Ya, bahwasanya orang yang beribadah tersebut murni niatnya adalah bukan karena Allah taala tapi karena dunia atau karena jabatan dan selainnya enam maka dan bukan karena Allah bukan pula untuk negeri akhirah maka ini adalah syirkun di dalam andiyah dan juga al-irada wal qasad. Enam, pelakunya juga keluar dari Islam ya dan kekal di dalam api neraka yang Allah taala firmankan di dalam surah Hud pada ayat 15 hingga 16 yang telah kita bacakan. Mengkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun Orang-orang yang menginginkan murni kehidupan dunia dan perhiasannya kami akan tunaikan kepada mereka amalan-amalan mereka itu dan mereka tidak dirugikan tetapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah bagi mereka itu tidak ada bagian di negeri akhirah kecuali api neraka wahabitos ma dan lenyap atau batal ya hilang terhapus seluruh apa yang mereka amalkan di dunia wa makanu ya'malun dan menjadi batil seluruh amalan-amalan mereka. Nah, ini jenis yang kedua dari asyirkul akbar yaitu syirkun fil niyah wal irada wal qasad. Kemudian yang ketiga adalah syirkun fit ta'ah yaitu syirik dalam hal ketaatan kepada makhluk dalam arti dia lebih memilih hukum makhluk dan meyakini hukum makhluk itu lebih baik atau sama dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia meyakini bahwa hukum manusia sama dengan hukum makhluk atau lebih-lebih dia meyakini hukum makhluk itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia mentaati makhluk ya dibanding Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan tersebut. Maka barakallahu ini menjadikan pelakunya kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Taubah pada ayat ke-31 ini terkait kaum Yahudi dan Nasara yang mentaati pendeta-pendeta rahib-rahib mereka, pimpinan tokoh-tokoh mereka. Naam dan meyakininya bahwa tokoh-tokoh itu lebih utama untuk ditaati ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan ah, ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun mereka menjadikan ahbar dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain daripada Allah taala dan juga menjadikan Nabi Isa alaihissalam nam yakni Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam dijadikan juga sebagai tandingan selain daripada Allah taala Naam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah diibadahi melainkan hanya Allah taala. Maha suci Allah dari apa yang mereka perserikatkan. Nah, maka Allah taala menetapkan di sini mereka jatuh dalam perbuatan syirik yaitu syirik dalam ketaatan mentak lebih mentaati rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa mereka itu lebih baik atau sama baiknya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum dan kita juga telah menukilkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala an ketika dia Ya ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lasna na'buduhum. Kata Adi bin Abi Adi bin Hatim, kami tidak beribadah kepada tokoh-tokoh kami, yakni pendeta-pendeta atau rahib-rahib kami. Naam. Maka kemudian uh, Rasulullah SAW mengatakan, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu?" Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian lalu kalian pun mengharamkannya padahal Allah menghalalkan begitu pula sebaliknya wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian lebih mengikuti tokoh-tokoh kalian yaitu menghalalkan sesuatu tersebut yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala fatilka ibadatuhum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itulah bentuk peribadatan mereka yakni kesyirikan mereka Nah, kemudian yang keempat adalah syirkun al-mahabbah, yaitu syirik dalam hal cinta, mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, maka cintanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan yang lainnya yakni makhluk. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat dan amat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesyirikan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal ayat wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Yaitu di antara mereka manusia ada yang mengambil kesyirikan tandingan selain daripada Allah taala yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini bentuk kesyirikan akbar yaitu meratakan menyamakan kecintaan kepada makhluk sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwan fillah azzakumullah. Jenis yang kedua dari syirik adalah syirik kecil dan juga kita telah menyebutkan definisi daripada syirik kecil bahwasanya syirik kecil adalah segala sesuatu yang menyeret menjadi wasilah menuju kepada syirik besar. Ya, dan datang di dalam nas-nas Al-Qur'an atau hadis dia disebut sebagai syirik. Ya, walaupun dia tidak sampai kepada syirik besar atau tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam, tetapi Syariat menyebutnya sebagai bentuk syirik. Maka itu adalah syirik kecil. enam, Ya. Di antara jenis-jenis syirik kecil adalah riak yang ringan. Ya, riak yang ringan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang aku paling takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kalu para sahabat bertanya, "Wa masyirkul asgor ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan ria, yaitu ria. Nam, Allah Subhanahu wa taala di berkata atau berfirman tatkala Allah membalas amalan-amalan hambanya manusia. Allah mengatakan idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Nah, kata Allah, pergilah kalian. Yani orang-orang yang ria ini tadi. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ria padanya di dunia. Pergi. Yakni dicampakkan oleh Allah Ta'ala. Di umul kiamah. Ya, atau diusir. Barakallahu fikum. Fanduru, pergi kalian. Dan lihatlah apakah kalian bisa mendapatkan balasan yang kalian inginkan dari ria kalian tersebut? Nah, tentunya tidak. Barakallahu fikum. Ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan ingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Naam dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala agna syuraka anis syirk man man man asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah Ta'ala dalam hadis Al-Qudsi, aku tidak butuh dengan kesyirikan-kesyirikan. Aku tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Barang siapa yang memperserikatkan aku dengan sesuatu yang lainnya dariku, maka aku akan tinggalkan dia, aku akan campakkan dia bersama dengan kesyirikannya. Naam. Maka barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang mulia ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Naam. Dan hadis ini hadis yang sanatnya adalah sahih. Ya Rasulullah SAW di akhir hadis menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang riak di dunia untuk pergi kepada tandingan-tandingan yang dia jadikan sebagai riak dari Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk meminta balasan apa yang dia riakkan di dunia. Nah, minta kepada mereka tentunya mereka tidak akan mampu barakallahu fikum. Naam. Dan juga kita telah menukilkan bahwasanya perbuatan ya syirik ini syirik kecil ini barakallahu fikum itu sangat samar ya ria dan yang lainnya ini sangat samar yang disebutkan dalam hadis ya saya biasa menyebutnya hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wallahu alam apakah uh, juga datang dalam riwayat uh, Ibnu Abbas da, da, apa, dari riwayat Abu Bakar atau riwayatnya dari Ibnu Abbas sehingga ketika saya menukilkan dari Abu Bakar As-Siddiq itu keliru wallahu alam biswab. Naam. Maknanya seperti yang sering saya nukilkan bahwasanya syirik itu akhfa min dabibin namal, lebih samar daripada langkah semut ala sahratin sauda fi dhulumatil lail, di atas batu hitam di kegelapan malam. Naam, naudzubillah. Ini bahayanya syirik barakallahu fikum. Seseorang tidak merasa kalau dia jatuh ke dalam kesyirikan baik dalam ucapan yang ringan diucapkan ataupun dalam niat yaitu riya ya dari amalan-amalan hati, amalan-amalan qalbiyah. Fa nas'alullah salamata wal afiyah. Naam, kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara jenis syirik kecil sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ucapan Masya Allah wa syi'ta. Naam, mensederajatkan kehendak Allah dengan kehendak manusia ucapan yang ringan namun merupakan syirkun asghar karena dia disebut sebagai kesyirikan. Naam, yaitu Rasulullah SAW mengatakan aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yakni syirik. Naam, ucapan masya Allah wasyita. Akan tetapi kata Rasulullah, Kulu Masya Allah Thumma sya'a fulan Katakanlah apa yang Allah kehendaki Kemudian apa yang fulan kehendaki Ya Enam Ini perbedaan yang sepele, ringan Namun mengandung akibat yang berat dan dahsyat Yaitu syirkun aswar juga ucapan laulallah wa, wa fulan kalaulah bukan karena Allah dan fulan ya kalau bukan karena Allah dan fulan atau kalau bukan karena anjing atau kucing dan semisalnya maka kita akan kemasukan pencuri ya ucapan-ucapan yang semisal dengan itu adalah merupakan syirkun asghar Naam, yaitu mensederajatkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena sebab fulan. Itu yang benar. Ya. Dan tidak boleh kita mengucapkan kalau bukan karena dokter saya akan mati. Ya. Maka itu juga ucapan yang merupakan syirkun asghar karena tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, kesembuhan atau musibah ya atau nikmat dia tidak menyandarkan kepada Allah tapi menyandarkan kepada makhluk semata. Ya. Maka itu adalah merupakan ucapan syirkun, yakni syirkun asghar. nam yang wajib pelakunya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang juga kita telah sebutkan dari jenis syirik kecil adalah bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain atas nama selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah hendaklah bersumpah atas nama Allah ataukah dia diam. Naam maka bersumpah atas nama selain Allah taala ini merupakan kesyirikan. Enam. Adapun ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya maka itu adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada dirinya seperti dalam ayat-ayat Al-Qur'an wa tini wa zaitun wa turisinin demi buatin dan seterusnya maka itu tentunya beda dengan sumpah yang dilakukan atau yang diucapkan oleh makhluk. Ya, itu adalah sumpah Allah taala. Namun itu takdirnya adalah demi Allah yang menciptakan buah tin. Ya, demi Allah taala yang menciptakan buah tin dan seterusnya yang menciptakan seluruh makhluk. Nah, adapun kita ya tidak boleh untuk bersumpah dengan ya nama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti wal Ka'bah demi Ka'bah itu tidak boleh barakallahu fikum. Ya, yang benar rabbil Ka'bah. Ya. Wal Ka'bati itu ucapan syirkum billah. Yang benar rabbil Ka'bah demi Allah Rabb yang menciptakan Al-Ka'bah. Nah, sekali lagi itu tidak bisa dikias atau dijadikan dalil firman Allah taala ya seperti watin, wazaitun dan yang semisalnya ya untuk kemudian mengatakan bolehnya bersumpah atas selain nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka sumpah atas nama selain Allah adalah termasuk bentuk kesyirikan, yakni syirik kecil. Barakallahu fikum juga yang akan datang pada pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kita uh, menyimpulkan ya perbedaan antara syirkun akbar dan syirik kecil. Kita dapat menyimpulkan perbedaan antara syirik akbar dan syirik kecil. Yang pertama bahwasanya syirik akbar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat khusus ya barulah Allah taala mengampuninya syirik demikian pula kekufuran. Ya, kalau pelakunya meninggal dunia maka dia akan kekal dalam api neraka sebelum dia bertobat. Nah, itu syirik besar. Adapun syirik kecil dia berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelakunya meninggal belum bertobat, belum sempat bertobat, maka dia di bawah kehendak Allah taala dan dia tidak kekal dalam api neraka. Nah, karena syiriknya syirik kecil. Nah, akan tetapi ya ini resiko yang berat ya yang telah kita sebutkan dari pendapat yang ditahkik oleh Syekh uh, Saleh Al-Syekh rahimahullah taala di dalam menjelaskan uh, ringkasan kitab tauhid ya bahwa syirik kecil dasarnya tidak mendapatkan ampunan karena dia masuk ke dalam ayat Allah taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Ya, Syekhul Islam mengatakan dalam ayat tersebut umum ya an dan fiil mudhari'nya masdar ta'wil menunjukkan keumumannya semua syirik tidak diampuni Allah. Namun bedanya syirik besar dan syirik kecil, syirik besar kekal dalam api neraka, adapun syirik kecil tidak mengekalkan dalam api neraka. enam. Yang kedua, bahwa syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan. Adapun syirik kecil maka tidaklah menggugurkan seluruh amalan melainkan amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya saja. Amalan yang dia terdapat kesyirikan kecil di dalamnya maka itu akan terhapus dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum adapun amalan-amalan yang lain tidak sampai terhapus seluruhnya sebagaimana syirkun akbar. Yang ketiga bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Yang keempat bahwa syirik besar pelakunya kekal dalam api neraka diharamkan baginya surga adapun syirik kecil maka dia tidak demikian ya tidak diharamkan baginya surga Allah taala ya adapun syirik besar haram baginya surga sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ya wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya dalam neraka Naam, demikian ikhwani fidin azzakumullah dari perbedaan asyirkul akbar dan syirik besar dan syirik kecil al asgar. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dari pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Jamil zainur rahimahullah yaitu hal nalbas al-khayat wal halqa lisyifa apakah kita bisa memakai ya kalung-kalung dari benang atau kalung-kalung dari besi dan semisalnya untuk sebagai bentuk obat ya apakah boleh maka jawabannya la nalbasuhuma tidak boleh kita memakai yang demikian itu berdasarkan firman, firman Allah taala wa iyyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu madarat, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali hanya Dia Allah Jalla wa Naam, yakni meyakini benda tertentu apakah berupa gelang, kalung dan semisalnya yang dipakai di kaki, di tangan, di leher atau di perut dan sebagainya yang digantungkan atau yang dibungkus dan semisalnya semua itu adalah dengan keyakinan bahwa itu bisa memberi maslahat, bisa menolak madarat itu perbuatan syirkum billah. Naam. ya kalau dia meyakini zat benda itu murni yang memberi manfaat dan menolak mafsadat bukan Allah maka syirkun akbar. Syirkun akbar. Namun jika dia meyakini bahwa itu adalah semua atas kehendak Allah namun melalui benda-benda itu tadi yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab ya maka itu syirkun asghar. Naam, syirik kecil. Ya. Maka tidak boleh memakai apa saja gelang-gelang atau benang kalung dengan keyakinan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit ya bisa menolak penyakit barakallahu fikum maka itu kesyirikan dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taalaan beliau pernah melihat seseorang di tangannya ada gelang ya yang dia memakainya untuk menghindari dari penyakit al-humma ya dari salah satu penyakit demam atau yang semisalnya sihir lalu Hudzaifah memutus memotong kalung atau gelang tersebut ya dari orang tersebut Lalu beliau membacakan firman Allah Ta'ala, Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, melainkan mereka itu jatuh dalam perbuatan syirik. Naudzubillah. Nah, ini orang-orang tua dulu kita di kampung-kampung masih banyak yang memakaikan anak-anaknya gelang-gelang ya atau yang semisalnya bungkusan-bungkusan dari ayat-ayat Al-Qur'an dibungkus atau dari doa-doa mantra dibungkus ya lalu dijadikan sebagai kalung. Nah, selain daripada mengolok-olok ayat Al-Qur'an karena Al-Qur'an bukan untuk dibungkus-bungkus, yaitu istihza terhadap Al-Qur'an, menghinakan Al-Qur'an. Ya, juga itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kalau digantungkan ya permata atau keris-keris dan semisalnya ya juga dengan keyakinan ya, menolak sihir atau menolak penyakit ain, ya, maka sama. Ya, semua terkena dengan firman Allah taala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah taala menimpakan kepadamu suatu madarat, tidak ada yang bisa menyingkapnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dan berobat dengan cara yang halal, berobat dengan cara yang halal, bukan dengan cara-cara tamimah. Ya, watiwalah menggantungkan tamimah benda-benda tertentu, ya, atau mantra-mantra tertentu, ya, atau rukia-rukia tertentu, semua itu syirkum billah. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka berobatlah dengan yang halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadawau bil halal." Berobatlah kalian dengan yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berobat dengan dokter, ya, medis atau berobat ya dengan hal-hal yang mubah, ya, yang dibolehkan, yang dihalalkan. Nah, tidak mesti dengan dokter ketika seseorang punya pengetahuan ya ilmu seperti tabib-tabib misalnya dengan tanpa ada keyakinan syirik, perbuatan syirik, maka fala ba'as. Ya, jika dia berobat mengurut diurut dengannya selnya, maka itu tidak mengapa. Nah, adapun dengan melalui benda-benda tertentu menggantungkannya ya mengalungkannya dan lain sebagainya maka semua itu perbuatan syirkum billah Kemudian kata beliau, hal yumkin an ya, yakuna syirkul asgor syirkan akbar? Apakah mungkin syirik kecil itu bisa menjadi syirik besar? Ini telah terdahulu. Barakallahu fikum kita jelaskan bahwa itu sangat-sangat mungkin sekali dan itu sangat peluang seseorang untuk dari syirik kecil kepada syirik besar seperti ria itu tadi misalnya ria yang ringan namun dibiarkan dan terus menerus pelakunya membiarkan ria itu sampai pada tingkat ria, ria yang berat sehingga pelakunya jatuh dalam syirkun akbar yaitu syirik al-iradah wal qasad ya jatuh kepada kesyirikan yaitu dalam hal niat dan tujuan. Naam, fa nas'alullah salamata wal afiyah. <clears throat> Kata beliau, "Naam," yaitu ketika seorang muslim meyakini bahwa tamimah itu tadi atau memakai kalung-kalung, gelang-gelang, ya itu tanfa binafsiha benda itu, benda itulah yang memberi manfaat. Nah, benda itu sendiri yang memberi manfaat atau menolak mafsadat. Wa an yakhafa an yahlifa bil wali, seperti seorang yang takut untuk bersumpah dengan dusta, sumpah dusta terhadap seorang wali. Takutnya itu adalah karena ada keyakinan bahwa wali tersebut lahu tasarrufan. Dia mampu bertindak secara goib ya terhadap uh, alam semesta ini. Nah, dan ini masih banyak ya yang seperti ini toko-toko yang dikeramatkan ya toko-toko yang uh, apa diyakini bahwa dia punya karomah nam karomah goibiah yang goib sehingga orang-orang sangat takut untuk menyelisihi perintahnya apalagi mau berdusta dusta atas namanya. Ya. Mereka sangat takut ya dengan ketakutan al-ibadah. Ya, seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka nam takut yang seperti itu diharamkan oleh Allah Jalla wa ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah taala. Jangan kalian takut kepada mereka yakni wali-wali syaitan. Ya, mereka itu wali-wali syaitan. Walaupun orang-orang mengatakan dia wali-wali Allah. Ya, atau bahkan titisan Allah naudzubillah. Jangan kalian takut pada mereka kata Allah. Wa khafuni, takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Nah, berbeda kalau misalnya takutnya kepada seseorang karena dia memiliki kedudukan yang kalau dia melawan atau menyakiti orang tersebut, menyinggungnya, dia akan bisa masuk penjara, dia akan bisa di enam masuk penjara atau yang semisalnya dihukum, ya maka itu takut yang tobiah namanya, ya takut tobiah. Berbeda takut tobiah dengan takut dalam bentuk ibadah, ya takut tobiah seperti takut dengan singa, takut dengan orang yang lebih besar untuk berkelahi dengannya kita akan kalah Ya, ini takut yang wajar, tobiah namanya. <clears throat> ya, seperti Nabi Musa. Ya, jaya tarokot Dalam ayat Al-Quran, beliau bersembunyi-sembunyi. Setelah memukul seseorang, lalu orang itu mati. Tanpa beliau sengaja. Pukulan Nabi Musa mematikan seseorang, lalu dia sembunyi-sembunyi khaifan. Ya tarokkobu khaifan disebutkan dalam ayat Al-Quran. Beliau sembunyi-sembunyi karena takut. Takut Nabi Musa di sini bukan takut ibadah tapi takut tobiah. Ya, karena beliau memukul tanpa sengaja orang itu mati dan kabilahnya marah eh, dan mengejar beliau mencari beliau untuk dibalas. Maka tentu sebagai manusia ya memiliki rasa takut dalam hal yang demikian untuk kemudian e, berusaha tidak diketahui. Ya, maka itu takut yang bersifat apa? Tobiah, bukan takut ibadah seperti yang disebutkan Syekh di sini. Takut dengan seorang tokoh yang diyakini bahwa tokoh ini bisa bertindak secara goib, ya, bisa mematikan orang secara goib. Naudzubillah. Sehingga dia tidak berani untuk menyelisihi urusannya apalagi mendustakan namanya ya maka takut yang seperti ini syirkun akbar ya tidak dibenarkan dalam syariatul Islam Naam. Itulah makna daripada firman Allah taala wala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhshawhum wakhshawni. Ya, jangan kalian takut kepada mereka yakni wali-wali syaitan, tapi takutlah hanya kepadaku. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kaifa yatakhallasul yatakhallasul muslim minasyirkil akbar wal asghar? Bagaimana seorang muslim bisa melepaskan diri dari syirik besar dan syirik kecil? Maka jawabannya kata beliau, yajib 'alal muslim ay yabta'ida 'ani syirkil akbar wal asghar wa qad 'allamana Rasulullah SAW an nasta'ida minhuma wa naqul. Yaitu hendaklah kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita semua umatul Islam yaitu untuk berlindung kepada Allah dari kedua syirik tersebut dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Allahumma inna bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nam ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik sedikit pun yang kami ketahui dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah dari sesuatu yang kami tidak ketahui. Nah, kita perhatikan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cerna maknanya dari kalimat ini. Kata beliau, "Ya Allah, sesungguhnya aku kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami mengetahuinya. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya." Ya, apa maknanya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin saja beliau sebagai nabi dan rasul mungkin bisa terjatuh ke dalam syirik yang itu tidak diketahui oleh beliau. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Oleh karena itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam ayat Al-Quran beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku untuk beribadah kepada patung-patung, untuk berbuat syirik. Coba Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, ya millah tauhid, agama tauhid ya yang diwarisi oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau adalah bapaknya para nabi. Beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari dari diri beliau dan anak keturunannya untuk terjatuh dalam syirik. Ya. Artinya apa? Beliau tidak merasa aman dari kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka begitu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak merasa aman sehingga beliau berdoa kepada Allah untuk selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui ternyata kita jatuh di dalamnya. Nah, ya dalil-dalil semua berkesesuaian ya seperti apa yang telah kita sebutkan tadi bahwa syirik itu sangat samar seperti langkah semut di atas batu yang hitam di kegelapan malam ya kita tidak sadar kita terjatuh ke dalam syirik maka kita selalu berdoa dengan doa ini semoga Allah mengampuni kita semua barakallahu fikum dan setelah itu berusaha terus untuk kita berilmu dan memahami dengan sebaik-baik pemahaman dengan sedetail-detail pemahaman terkait dengan syirik ini sehingga kita dapat terhindar darinya amin ya rabbal alamin wallahu taala a'lamu bissawab kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan Berikutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan.